lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 13 Februari 2021 bertepatan dengan 1 Rajab 1442 Hijriah kita lanjutkan dalam pembahasan kitab al asbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke 41 dalam pembahasan pasal haramnya yaumus syak. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan silakan kepada Ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Tafadhalu hafizakumullah. Bismillah. Kalau mengambil kita bihi al-akbar al-fatihah di akhir musia meramalkan al-akbar di mayat alat di siang sia di pasal yang kelima la juzu siyamu yaumi Tidak boleh berpuasa pada hari syak. Pembahasan tentang permasalahan tidak boleh berpuasa di yaumi syak. Maka apa itu yaumi syak? Maka pasal ini yang kami sebutkan adalah pasal yang sebelum akhir di dalam bab yang ke-6 dari bab akan dukulu akan dukul di siang Ramadan maka kami sebutkan di dalamnya sekitar 12 hadis. Ada pun ucapan la yajuzu siamu la yajuzu siamu yaumi maka apa makna yaumi tidak boleh puasa Yaum Syak. Yaum Syak adalah hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Di dalam yashab biru'yatil hilal ahadun aw syahida bihi man la taqbal syahadatuhu kan nisa wasibian sawa'un kanat asama fi bil yaum asabiq lahu sahwan aw maka Inilah makna dari Yaumusyak. Makna Yaumusyak hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Di mana tidak dilihat di malam harinya dari rukyatil hilal. Dikarenakan mendung atau terlihat tapi yang mempersaksikannya perempuan seseorang ataupun anak kecil yang belum balik maka ini dinamakan yomusyak. Maka hukumnya bagaimana? Terjadi istilah para ulama pada hukum puasa di hari syak. Dalam tiga khilaf. Yang pertama pendapat jumhur ulama. Seperti pendapat Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Ahmad, wa Abi Hanifah. Mereka mengatakan sepakat pada tahrim puasa yaumisak. Dan yang lainnya mengatakan selain dari kewajiban, selain dari tahrim. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Dan pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya sunnah. Maka kita pilih di sini madhab jumhur dan insya Allah akan disebutkan 12 pendalilan dari matan tentang pengharaman Yomusyak. Maka pendalilan yang pertama datang dari hadis Abi Hurairah. Di dalam matan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tuqaddimu Ramadan di saum yaum wala yaumin." ila rajulun kana yasumu sauman yasumbu muttafaqun alaih. Yang maknanya janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa satu hari ataupun dua hari. Misalnya puasa Ramadan jatuh hari misalnya Kamis maka tidak boleh didahului dengan puasa sebelumnya satu hari seperti di hari Kamis kita sudah puasa. Ataupun di hari Rabu kita sudah puasa kecuali rojulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali jika memang seseorang itu biasa berpuasa. Misalnya puasa Daud, maka jatuh sebelum hari Kamis adalah hari Rabunya ataupun Selasanya dan seperti itu. Atau jatuh hari satu Ramadan di hari Jumat. Kemudian dia berpuasa puasa Senin Kemis. Maka hari Kamisnya akhir dari bulan Syaban dia berpuasa dan besoknya masuk Jumat kepada Ramadan ini boleh. Namun selain dari itu tidak boleh. Maka di sini wajah pendalilannya jelas. Yaumus masuk kepada hari pelarangan dari perkara masuknya bulan Ramadan satu hari. Maka hadis ini hadis yang mutafakun alaih dan wajah pendalilan seperti di lafaz hadis la tuqaddimu Ramadan bi saumi wa la yawmin. Ini lafaz yang disahihin disebutkan la tuqaddimu Ramadan dan di lafaz yang lain, la tuqaddimu sahra Ramadan bi siyam qablahu bi yaum aw yaumin. Ini riwayat Imam at Maka dari riwayat ini, la tuqaddimu apa i'rab tuqaddimu? Fi'lun mudhari' majzum bila nafiyah. Wa hadha yufidu at-tahrim. Tuqaddimu di sini fi'lun mudhari' yang Majum, wa alamatu jazmihi hadfinun maka di ilmi usul lahuna yufidu at-tahrim maka haram mendahulukan ataupun mendahulukan puasa satu hari ataupun dua hari sebelum puasa Ramadan. Maka wajah pendalilannya dilarang kita mendahulukan sebelum Ramadan itu di satu hari dan dua hari sebelumnya berpuasa itu tidak boleh. Maka pendalilan di sini juga i'rab dari la tuqaddimu Ramadan di saumi yaumin. Maka yaumin di sini nakirah Di siyaqi nahi fatufidul umum. Maka dilarang semua puasa kecuali di dalam hadis lafaz setelahnya ila rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu. Maknanya di sini dilarang puasa Ramadan itu didahului satu hari puasa bersifat umum. Sauman yasumu yauman bersifat umum. Apa saja dilarang. Kemudian dikecualikan di akhir hadis kecuali rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu jika memang dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis, misalnya hari Jumat masuk Ramadan pertama, dan dia biasa puasa dalam setiap bulan, Senin, Kamis, Senin, Kamis, maka jatuh di hari Kamis di akhir dari Ramadan, dari Sya'ban, maka di sini tidak apa-apa. Namun seseorang yang tidak pernah biasa sholat Senin Kamis, akuan puasa Senin Kamis, ataupun puasa Daud, Kemudian diberitahukan bahwa puasa itu jatuh hari Jumat 1 Ramadan. Maka dia tidak boleh puasa sehari sebelumnya dengan dalih dan alasan puasa Yaumisak. Dengan dalih puasa Yaumisak. Maka inilah wajah pendalilan dari hadis ini. Maka dalil pentahrimannya la tuqaddimu la nahya masuk kepada fi'il mudhari dan menjazmkannya wa alamatu jazmihi ya bi hadfinun seperti wala taqrabu az-zina maka taqrabu fi'il mudhari majzum dengan la nahiyah wa alamatu ya hadfinun yufidu tahrim maka janganlah mendekati az-zina dan Allah berfirman wa'budullah wa la tusrifu bihi syai'ah maka tusrifu fi'il mudhari majzum dengan la nahiyah juga maka di sini La tuqaddimu dalilnya jelas. Jangan kalian mendahulukan puasa Ramadan satu hari ataupun dua hari dengan puasa Yomisak. Karena kita katakan dengan puasa Yomisak kenapa? Karena di sini ada nakirah. La tuqaddimu Ramadan di saumi yaumin. Puasa satu hari. Maka puasa satu hari mutlak umum karena nakirah usia anaknya. Dan mutlak umum ini dikecualikan kecuali orang yang biasa berpuasa. Keluar darinya puasa Senin Kamis, puasa Daud, maka puasa Yomisa hukumnya haram. Ini pendapat jumhur dan wajah pendengarannya jelas. Kita masuk kepada hadis yang kedua, hadis simak. Kala dakhartu ala Ikrimah fi yawmin qad uskila min Ramadan. Dua, ummin min Sya'ban. وهو يأكل bakalan, wa labanan. maka berkata Simak, Simak adalah murid dari Ikrimah. Mahalu riwayat Simak an Ikrimah. Hmm? Baik atau sahih. Man kala galik. <laughs> Hah? Indah ya Hudaifah. Aina daftaruk. Uktub. Riwayat simak an ikrimah. Uktub. Tubuh. Riwayat simak an ikrimah muttaribat. Guncang. Wahada qala fihi man Ali ibni Abdullah al-Medini. Hayatul wadi. The reckless snake. Ular derik. Maka periwayatan simak an ikrimah. Muttaribah. Dan di sini simak masuk kepada ikrimah. Merupakan buruknya. Yang mana dia masuk di saat kuat di saat Yom Syak, hari yang ragu-ragu. Gambarannya tadi hari itu 29 Syaban. Maka tidak terlihat hilal, maka siangnya itu digenapkan 30 hari. Syabannya 30 hari. Sebagian ulama mengatakan ataupun sebagian orang mengatakan ini yom syak. Maka di antara mereka ada yang mengatakan lebih baik puasa ada yang mengatakan wajib berpuasa. Dan yang jumhur mengatakan haram berpuasa itu lebih mendekatinya. Maka di saat simak masuk kepada Ikrimah didapati sedang makan kubzan wabakolan walabanan. Nah, ini makanan orang Arab. Kubuz, roti, bakau adalah dari dari sayur-sayuran namanya sawi dan juga laban susu. Maka lali haluma? Maka dikatakan kepadaku, kepada simak, akan diterima haluma. Ayo sini makan. Maka untuk ini so'in. Kalau wa halafa billah. Maka dia mengatakan, aku puasa. Kalau ikrimah. Permasalahan puasa yomisat. Maka dia katakan, demi Allah aku akan membuat kamu berbuka. Untuk subhanallah maratain. Berkata Simak, subhanallah mau membuat aku berbuka. Kalau itu ya libu la yustafni tafadantu. Maka di saat dia bersumpah dan pasti akan membuat aku berbuka dan tidak beristisna insya Allah, maka aku maju. tutul hatal an. Kalau begitu mana makanan? Ma'indak. Kemarikan makanan yang ada pada kamu. Kemudian Ikrimah mengatakan, Sami Tubna Abbas Lihat bagaimana guru meriwayatkan dari guru. Simak meriwayatkan dari Ikrimah muridnya, Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang merupakan guru terbesarnya. Bahwa Ibnu Abbas berkata, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aktiru li ru'yatihi fa in hala bainakum wa bainahu sahabat au zulmah fa idah iddah iddata sya'ban wa la tastaqbilu istiqbalan wala tasilu Ramadan biyaum min Sya'ban. Aku mendengar dari Nabi bahwa puasalah kalian dengan melihat hilal. Jika tidak terlihat hilal, maknanya di akhir Sya'ban tidak terlihat hilal di malamnya, ya sudah dijadikan Sya'ban 30 hari, tidak lagi berpuasa. Jelas Sya'ban 30 hari sudah. Kenapa berpuasa? Oh, puasa Yaumisak tidak ada. Berpuasa di hari Syak itu tidak ada. Karena Nabi mengatakan jika tidak terlihat hilal, genapkan syakban menjadi 30 hari. Jelas hukumnya, bukan Ramadan. Bukan kewajiban berpuasa Ramadan lagi, tetapi masih syakban. Maka setelah itu disambung dengan ucapan wala tastaqbilu syahra istiqbalan wala tusallu eh, wala tasilu ramadan bi yaum wala yaumin min sya'ban. Maka dilarang Nabi melarang kepada kaum muslimin untuk menyambung satu Ramadan dengan puasa di bulan Sya'ban di hari Syak. Maka tidak boleh menyambung puasa Ramadan dengan akhir Sya'ban dengan dalil Yaumi Syak. Maka hadis yang kedua adalah hadis dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i Amba anak Qutaibah ibn Sa'id hadasana ibn Abi hadasana ibn Abi Adi an Abi Yunus an Simak mengisahkan dari Ikrimah. Dan periwayatan Simak an Ikrimah mutaribah namun asar ini atau hadis ini bisa naik kepada derajat Hasan di dengan hadis Abi Hurairah yang sahih mutafakun alih. Dan wajah pendalilannya jelas. La tasilu Ramadana biyaum min Sya'ban. Tidak boleh menyambung Ramadan dengan satu hari dari Sya'ban. Alhamdulillah. Sudah 22 menit. Maka masih ada pertanyaan, kita silahkan kita silahkan untuk Islam untuk membaca pertanyaan, kita jawab pertanyaan tersebut berhubungan dengan azkar anak-anak di mana waktu awal ini apakah dalam sholat doa Bismillah di pelajaran yang terakhir dari soal yang keempat dan ini sekarang masuk kepada soal yang kelima tentang doa istighfar dan kami di pelajaran tadi pagi ya telah memberikan kepada antum semua doa istighfar dari enam hadis yang sahih insya Allah. Maka saya mengharapkan ada yang mentasnik, semua orang mentasnik dari enam tersebut, terserah. Mau yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, oleh Aisyah, oleh Abi Hurairah, yang mutafakun alaih, ataupun berkesendirian Imam Muslim, atau yang pendek. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi itu juga boleh. Silahkan. Yang jelas semuanya doa iftitah. Jelas, sering. Setelah itu baru kita akan masuk menjawab pertanyaan yang kelima. Fadal, Sri. اللهم باعد بيني وبين خطاياك خطاياي كما باعدت بين ابي والمغرب. ها؟ ابي هريره. طيب جاء في الصحيحين عن ابي هريره. جاء في الصحيحين عن ابي هريره اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بسلك الماء والبركه Apa saja yang mau dihafal terserah. Allahumma muslim ala salih. وجهت وجهي للذي خلق السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي وهي جاهله وطاعتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت ان اول المسلمين انا من المسلمين طيب ها حديث اخر ايش Bismillah. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kathira wa subhanallah. Alhamdulillah hamdan. Alhamdulillah. Hamdan kathira. Wa sayyidan barakallahu fihi. عن صحابي ومن أخرجه ها ما سجلت صباح إذا من صحابي أنس رواه مسلم Ayo siapa? Yang nggak hafal asal liman asal. Itu dipakai di sholat harus hafal. alhamdulillah, fihi. Bismillah. An Abi Hurairah. Rahmatullahi alaih. Allahumma ba'adi wa baina khataaya Ba'id baini. Allahumma ba'id baini min khataaya kama ba'adta Amma ba'atta kama ba'adta baina al-masriqi من المشرق والمغرب اللهم احسني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الناس اللهم اغفرني من خطاياي كما bilma'i. ينقى الثوب والبرد Baik. Ya, asal liman asal. Allahu انتهى رأى Alhamdulillah kepada ikhwah pengajar mengajari anak-anaknya dan juga tulabul ilm dengan dikir-dikir yang sahih. Maka dari dikir-dikir yang sahih di dalam salat disebutkan di hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah dan dari Ali radhiyallahu anhu dan berkesendirian Muslim dari Ali tadi dan juga dari Anas ibni Malik dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim juga maka ada enam riwayat hadis yang kami berikan maka terserah mau melaksanakan yang mana. Namun kita sebagai ahli sunnah, jika antum sudah menghafalnya, maka dihafalkan keenam hadis ini, kemudian dipergunakannya setiap hari berbeda-beda. Berarti mulai dari fajar, salat fajar, dibaca hadis Ali sampai isya. Kemudian hari keduanya hadis Abi Hurairah, hari ketiganya hadis Anas, hari keempatnya hadis Aisyah, Hadis hari keenamnya hadis Jubair bin Mut'im misalnya. Eh, kok Jubair bin Mut'im. Hadis Ibnu Umar dan seterusnya. Maka sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang ditanyakan kepada kita apakah ada juga zikir yang lain agar dihafal oleh saudara-saudara anak-anak kita setelah doa istiftah? Kita jawab na'am. Dihafal juga al-isti'adah. Maka setelah takbir Allahu Akbar, kemudian membaca doa istiftah, yang enam itu terserah dipilih yang mana. Kemudian sebelum membaca Al-Fatihah, beristiadah kepada Allah. Bagaimana lafaz istiadah? Ada lafaz hadis mengajarkan istiadah datang dari para sahabat. Sahabat yang pertama datang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abi Sa'id Al-Khudri karena Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalian menulis ya lapatnya. Saya pelan-pelan kan. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك ah capek ya Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jidduk wa la ilaha gairuk au gairak summa yakulu la ilaha illallah ini doa istiqahnya summa yakulu Allahu akbar kabirah Kemudian sebelum Nabi membaca, setelah membaca doa istitah, istitah, dan sebelum membaca Al-Fatihah, Al-Quran, maka beristiadah dari syaitan rajim. Dikatakan, A'udhu billahi sami'il alim syaitan rajim. Min hamzihi wa nafhihi wa nafsih summa yakra. Ay Al-Quran. Yang penting ditulis sekarang A'udhu billahi as-sami'il alim diriwayat tanpa sami'il alim tidak apa-apa. A'udhu billahi minasyaitonir rajim langsung itu pun tidak apa-apa karena ada beberapa riwayat seperti itu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim atau belum tambah A'udhu billahi As-Sami'il Alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Kemudian setelah itu summa yaqra itu nggak usah dihafal. Intinya setelah itu baru membaca Al-Qur'an. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum sanadnya sanad yang hasan. Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dari Ja'far an Ali ibni Ali Ar-Rifai an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id Al-Khudri. Maka Ja'far di sini siapa? Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Qad mara Man huwa? Siapa Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai? Nah. Tahu <laughs> Tahunya itu aja Syiah. Entah, indaksi. Hmm? Hudaifah indaksi. Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Dia asalnya dari Irak, maka membawa pemikiran Syiah dari Irak. Kemudian setelah umrah datang ke Yaman. Dan mempunyai sedikit ilmu hadis. Dan pada saat itu di Yaman dibutuhkan ulama ahli hadis. Maka seperti biasa orang-orang Yaman mengikat orang-orang yang pintar hadis untuk dinikahkan dan tinggal bersama mereka. Inilah kelebihan dari orang Yaman. Sampai ada orang Indonesia 17 tahun terdampar di sana, dinikahkan <laughs> tiga orang. Alhasil itulah dari sikap yang mulia orang Yaman. Di saat dia mengetahui ilmu, maka diikat. Begitupun Ja'far ibn Sulaiman Abdubai, asalnya dia dari Irak. Kemudian pergi umrah dan turun ke Yaman. Di Saudi turun ke Yaman di selatan. Maka di sana disanjung dan dimuliakan karena ahli Yaman pecinta ilmu. Jika datang orang yang mengajari ilmu, oh tinggallah di sini wahai Syekh. Tinggal, iya jauh ke Irak pulang, kami nikahkan, dan sebagainya. Ya sudahlah menikah. Maka akhirnya dari sini buahnya, diambillah ilmu oleh Abdul Razak Ibn Hammam As-Sam'ani Next Generation setelahnya. Maka akhirnya jadilah Yaman mempunyai bintang kejora dari ahli bilad, dari ahli negeri, Abdurrazak bin Hamam As-San'ani, karena hasil belajar dengan orang Irak yang diikat di Yaman. Jadi kelebihan dari orang Yaman seperti itu. Mengambil orang dari luar, kemudian disuruh mengajar, nantinya akan datang next generation imam-imam besar dari negeri mereka. Ja'far ibn Sulaiman Abdubai dia seduk Hasanul Hadis. Atau sikoh juga tidak apa-apa antara sebut dengan sikoh. Adapun Abdul Razak Imam Hafid Musannif. Maka di akhir umrihi Abdul Razak mempunyai sesuatu dan taubat sebelum meninggalnya dan dia mengakui bahwa dia mempunyai pemikiran tasayyuh dikarenakan dari Ja'far ibnu Sulaiman Abdudai. Apa sebabnya? Kala Abdul karena indah hufus sumt, bahwa dia mempunyai akhlak yang mulia. Dia seorang Syiah mempunyai akhlak yang mulia. Jamaah tabligh mempunyai akhlak yang mulia. Mau kemana akhi? Yaptasin. Kepala dia ya Yaptasin. Insyaallah alaylah eh, alailah liqa fil masjid kada wa kada. Muktasim. Apa yang saya bantu? mungkin dibantu mendorongkan motor dan sebagainya. Seperti itu akhlaknya mulia. Walakin akidahnya rusak. Syiah ataupun sufi akidahnya rusak. Namun akhlaknya baik. Maka ini cerminan bagi kita ya ahlas sunnah. Kita yang bangga mempunyai manhaj yang hak. Kita yang mempunyai manhaj yang benar. Maka please rifkan li ahli sunnah. Seharusnya kita lebih banyak akhlak mulianya dari mereka. Namun kenyataannya lain. Di antara mereka saling gontok-gontokan, rebutan pondok, rebutan santri. Ada santri yang lari darinya, kemudian diributkan. Ada yang lain membuka di daerahnya pondok yang baru diributkan. Kenapa? Apakah ini juga termasuk perpecahan akidah dan manhaj? Tidak. Misalnya yang satu pondoknya gratis, yang satu tidak gratis. Maka orang berlomba-lomba pindah kepada yang gratis. Iya atau tidak? Misalnya. Dan di daerahnya sama. Kemudian dibesarkan perkaranya. Akhirnya di antara mereka saling ribut. Padahal manhajnya sama. Maka rifkon. Rifkon di ahli sunnah. Ya ahli sunnah. Tidak semua perkara kemudian dijadikan musuh. Kemudian disebutkan kepada pengikutnya. Jangan belajar dengan pulang. Padahal sama ahli sunnah. Kenapa? Karena permasalahan dunia. Maka ini tidak pantas bagi ahli sunnah. Jika seandainya jemaah tabligh mempunyai akhlak mulia. Dan tadi Ja'far ibnu Sulaiman Abdubai yang membuat Abdurazak Sunni Salafi terpana dan tergelincir kepada zillah pemikiran Syiah sedikit. Dan dia akui karena Ja'far ibnu Sulaiman Abdubai indahu husnu sunni. mempunyai akhlak yang mulia. Maka aku tersikat dengan akhlak yang mulianya. Sehingga senang duduk dengannya dan terbawa virus syiah. Maka ada pun ahli sunnah, sesama ahli sunnah, maka sebaiknya saling mendukung. Kita melaksanakan pertemuan di antara ahli sunnah dan melaksanakan kunjungan dan melaksanakan sama-sama daurah bersama insya Allah jika telah selesai dari COVID-19 dan insya Allah masjid kita berdiri kita menginginkan dan merindukan para dai-dai ahli sunnah. Terus terang saya rindu dengan dia. <laughs> Allah ya Allah Rindu dengan ustad-ustad yang lainnya di sekitar kita dan yang lainnya. Kalau masjid kita sudah jadi, mungkin insya Allah kita akan bertemu. Dan COVID-19 sudah sirna, kita juga akan bertemu. Kembali kepada permasalahan. Hadis ini hadis yang hasan karena Ja'far ibn Sulaiman Abu Da'i ataupun sikoh yang jelas ulama mengatakan antara Hasan dengan sikoh. Namun Ali ibnu Ali Arifai dia saduk Hasanul Hadis. Sahihnya disebutkan bahwa Nabi setelah membaca maka Nabi setelah membaca ini kemudian Nabi beristiadah. Kemudian datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Jubair Ibnu Mut'im dari bapaknya dari Ibnu Jubair Ibnu Mut'im dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca al istiftah maka dikatakan ini a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Maka hadis ini pun baik dikarenakan dari jalan Asim Al-Anazi an Ibnu Jubair Ibnu Jubair Ibnu Mut'im dari bapaknya Jubair Ibnu Mut'im. Maka Asim Al-Anazi rawi yang majhul. Maka dari sini bisa naik kepada derajat yang hasan di Dan datang juga diberikan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam setelah membaca doa istiftah berkata Allahumma ini inni minas syaitani rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsih. Maka hadis ini hadis yang baik juga. Dari riwayat apa Ibn Sa'id an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ibnu Mas'ud. Semuanya rijalnya sikat, namun apa Ibnu Sa'id Mukhtalib. Yang mana Mukhtalib ini maknanya dia itu sikum Dan yang meriwayatkan dari dia Muhammad Ibnu Fudail orang yang meriwayatkan setelah sikumnya. Sehingga hadis ini baik. Maka dari jalan-jalan yang kami sebutkan tadi bisa naik kepada derajat paling sedikit Hasan Ribairif ataupun Sahih ونكتفي إلى هنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم سبحانك اللهم وبحمدك